alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah kita memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan juga anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih berhari raya yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hari raya atau solat hari raya Al-Aid adalah sesuatu yang sering diulang-ulang dari kata ada ya'udu Yang artinya kembali Jadi kalimat Al-Aid Adalah sesuatu yang sering diulang-ulang Baik berupa tempat Maupun berupa waktu Salatul Aid Dinamakan demikian karena sholat tersebut Diulang setiap tahunnya Demikian pula Hari Raya Dinamakan dengan Yaumul Aid Karena hari tersebut Diulang-ulang setiap tahunnya Oleh karena itu hari raya dinamakan Yaumul Aid dan solat hari raya dinamakan solatul Id. Dan Aidul Fitr yaitu hari raya Idul Fitri adalah hari raya setelah kaum muslimin menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan pada hari itu disyariatkan untuk menunaikan Salatul Id Dan bulan Ramadan Dianggap selesai Dengan dua atau dengan salah satu dari dua cara Yang pertama Terlihat hilal bulan syawal apabila terlihat hilal bulan Syawal dengan kesaksian dua orang yang adil yang dipercaya dan diterima persaksiannya maka berarti sudah selesai bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal dan hendaklah kalian iftar yaitu berhenti berpuasa karena kalian melihat hilal ini menunjukkan bahasanya untuk mengetahuinya mengetahui sempurnanya bulan Ramadan Yang pertama adalah dengan Melihat hilal bulan syawal Atau yang kedua Adalah menggenapkan Bulan Ramadan 30 hari Karena beliau salam setelah itu mengatakan Di dalam hadis ini Fa in alaikum Asyahru fa'uddu salatin apabila tertutupi hilal karena mendung atau karena yang lain fa'uddu salatin maka sempurnakanlah 30 hari sempurnakanlah 30 hari jadi pada tanggal 29 Ramadan kaum muslimin melihat hilal apabila terlihat oleh dua orang yang adil dan terpercaya dan diterima syahadatnya maka besok mereka melakukan sholat hari raya tapi seandainya tidak terpenuhi ada yang melihat hanya satu orang atau dua orang akan tetapi tidak dipercaya persaksiannya atau karena tidak terlihat hilal pada tanggal 29 Ramadan maka berarti mereka menyempurnakan bulan Ramadan tersebut 30 hari. Ini adalah dua cara untuk mengetahui selesainya bulan Ramadan. Dan kaum muslimin berpuasa dan berhari raya bersama kaum muslimin yang lain bersama jamaah bersama pemerintah karena beliau SAW mengatakan as-saumu yauma tuftirun wal fitru yauma tuftirun puasa itu itu adalah hari di mana kalian berpuasa Itu mayoritas umat Bersama pemerintah Dan hari raya Adalah hari di mana kalian berhari raya Mayoritas umat Islam bersama pemerintah Hadis sini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya berhari raya dan juga berpuasa ini bersama pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan bahwasanya besok adalah hari raya, maka kaum muslimin berhari raya bersama pemerintah. Dan sholat hari raya ini dikerjakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilaksanakannya ibadah yang agung Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan setelah kita menunaikan rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Adapun hari raya Idul Kurban atau Idul Adha maka dilaksanakan setelah menunaikan berbagai ibadah pada 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah dan juga ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima dari rukun Islam. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah ini menemukan orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah memiliki dua hari raya yang mereka ulang-ulang setiap tahunnya. Kemudian beliau SAW mengatakan, abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahri wa yaumul fitr Allah SWT telah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya ini yaumun nahri yaitu hari raya Idul Kurban atau Idul Adha wa yaumul fitr dan juga hari raya Idul Fitri. Ini adalah dua hari raya yang disyariatkan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan tidak boleh kita menambah-nambah selain dua hari raya ini. Yang dinamakan dengan peringatan-peringatan atau ulang tahun atau hari ini, hari itu atau minggu ini, minggu itu. Maka ini adalah termasuk perayaan. Dan umat Islam mencukupkan dirinya dengan hari raya yang sudah disyariatkan oleh yang membuat syariat ini. Yaitu hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha dan hukum melakukan sholat hari raya ada yang mengatakan fardu kifayah yaitu wajib bagi sebagian orang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang maka kewajiban ini gugur atas yang lain jadi bukan sesuatu yang sunnah yang dianjurkan saja kan? tapi merupakan fardu kifayah. Apabila sebuah daerah atau sebuah kota mereka meninggalkan syiar agama ini yaitu salat Id maka semuanya dosa. Semuanya menanggung dosa. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukum menunaikan salat hari raya adalah fardu ain. Artinya masing-masing harus mengerjakan. Apabila tidak ada halangannya. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menyuruh semuanya untuk keluar. Termasuk di antaranya adalah kaum wanita yang mereka sebenarnya bukan merupakan kewajiban mereka untuk berkumpul. Akan tapi pada hari itu mereka disuruh keluar untuk sholat bersama kaum muslimin. Bahkan wanita-wanita yang belum menikah, para gadis yang mereka ada di pingitan-pingitan mereka diperintahkan untuk keluar bahkan bukan hanya itu wanita-wanita yang haid yang mereka memiliki udur untuk tidak keluar bahkan disuruh untuk keluar menyaksikan perkumpulan kaum muslimin akan tapi mereka tidak sholat hari raya. Ini menjadi dalil para ulama bahwasanya salat hari raya ini adalah fard, sebuah kewajiban. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan fardu ain. Ummu Atiyah mengatakan, "Kunna nu'maru an nukhrija yaumal a'id an nukhrija yaumal a'id hatta nukhrija al-bikra min khidriha wa hatta nukhrija al-huyyadha fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratah yang artinya kami dahulu yaitu kaum wanita diperintah untuk keluar pada dua hari raya atau pada hari raya. Sampai kami diperintah untuk mengeluarkan para gadis dari pingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita yang haid dan mereka berada di belakang manusia. Artinya menghadiri perkumpulan akan tetapi tidak sholat. Fayukabbirna takbirihim Kemudian mereka yaitu wanita-wanita tersebut bertakbir bersama takbir manusia. Dan mereka berdoa bersama doa mereka. Mengharap berkahnya hari tersebut dan juga kesucian hari tersebut. Hadis ini diwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi sampai wanita-wanita yang haid juga diperintahkan untuk keluar pada hari itu untuk menyaksikan perkumpulan kaum muslimin, bertakbir bersama mereka, berdoa bersama mereka, mengharapkan berkah pada hari itu dan juga kesuciannya, akan tetapi mereka tidak melakukan sholat. Dan sholat id yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pada tahun 2 Hijriah karena pada tahun tersebut Pertama kali diwajibkan puasa di bulan Ramadan Rasulullah SAW selama hidup beliau Menemui puasa bulan Ramadan Sembilan kali Dimulai pada tahun 2 Hijriah Dan terakhir kali pada tahun 10 Hijriah Kemudian beliau meninggal Pada tahun 11 Hijriah dan afdalnya solat Aid ini Dilakukan Di lapangan Atau di sebuah padang Tempat yang luas Karena dahulu Rasulullah SAW Dan juga para khulafah Rasidin Mereka solat di lapangan Di luar kota Madinah Yang posisinya ada di sebelah barat daya dari Masjid Nabawi ini yaitu sebelah sana yang dinamakan dengan sekarang Masjid Al-Ghamamah daerah dan daerah sekitarnya yaitu daerah Masjid Al-Ghamamah dan sekitarnya disitulah dulu Rasulullah SAW melakukan salat id dan juga para khulafa Rasidin setelah beliau. Dan posisi daerah tersebut saat itu berada di luar kota Madinah. Karena kota Madinah kecil dan batasannya adalah pagar dari halaman Masjid Nabawi sekarang ini, kurang lebih. Itu adalah Madinah di zaman Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya mengerjakan sholat id itu di lapangan. Dan para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan kemuliaan kaum muslimin dan juga untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ilal musalla. Dahulu Nabi SAW keluar ke musalla pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau keluar menuju musalla. Dan jadi masuk dengan musalla di sini bukan musalla yang kita kenal di negara kita, tapi maksudnya adalah lapangan itu adalah musola menurut menurut istilah orang Arab. Jadi maksud adalah lapangan yang luas. Jadi sunnahnya kita kerjakan di sana. Dan boleh kita kerjakan di masjid apabila memang ada hajat seperti misalnya terjadi hujan atau angin kencang atau karena masalah yang lain maka boleh dikerjakan di dalam masjid dan syarat ditunaikannya Sholat hari raya ini ada tiga Yang pertama Sudah masuk masuk waktu sholat Yang pertama sudah masuk waktu sholat Dan waktu sholat hari raya Dimulai ketika matahari sudah terbit setinggi tombak setinggi tombak atau setelah terbitnya matahari kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari 15 menit maka ini adalah dimulainya waktu sholat hari raya dan akhirnya adalah tergelincirnya matahari yaitu ketika datang waktu sholat duhur maka berarti sudah habis waktu sholat id dan untuk hari raya idul fitri maka diutamakan diakhirkan sholat hari rayanya para ulama mengatakan untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin membayar zakat fitrah atau zakatul fitr yang memang disunahkan dikeluarkan antara sholat subuh sampai didirikannya sholat hari raya dan disunahkan sebelum kita pergi menuju hari raya kalau hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri maka kita makan terlebih dahulu ataupun minum. Yang jelas kita keluar menuju tempat sholat kita dalam keadaan sudah makan ataupun sudah minum. Yang menunjukkan bahwasanya hari itu kita sudah berbuka. Adapun hari raya Idul Adha maka afdalnya makan setelah menunaikan sholat Makan setelah menunaikan sholat Karena dalam sebuah hadis Buraidah mengatakan Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yakhruju yaumal fitr Hatta yat'am Wa la yat'amu yauman nahri Hatta yusalli Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan pada hari raya korban, hari raya Idul Adha sampai beliau sholat terlebih dahulu. Jadi hari raya Idul Fitri kita makan kemudian sholat. Adapun hari raya korban maka kita sholat terlebih dahulu, baru setelah itu kita makan. Dan sunnahnya Jalan ketika kita pergi Menuju tempat sholat Dan jalan ketika pulang ini berbeda Karena dahulu Nabi SAW Dalam sebuah hadis Disebutkan bahasanya beliau Khalafat tariq Yaitu membedakan jalan Jalan ketika beliau pergi Ini lain dengan Jalan ketika beliau pulang dari menunaikan solat hari raya dan disunahkan kita untuk berhias mandi berpakaian yang rapi berpakaian dengan pakaian yang paling indah yang kita miliki karena dahulu Nabi Sallam dalam sebuah hadis disebutkan beliau memiliki sebuah pakaian yaitu jubah yang beliau pakai pada dua hari raya dan juga pada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya bagi laki-laki adalah keluar menuju salat Id dengan berpakaian yang indah, menampakkan kegembiraan, memakai minyak wangi. Ini adalah disunahkan bagi laki-laki ataupun wanita maka mereka keluar menuju sholat id dengan pakaian yang syar'i yang tidak mengumbar aurat dan tidak memakai minyak wangi. Jadi kaum wanita keluar bersama kaum muslimin dengan tetap menjaga adab-adab berpakaian. Tadi kita sebutkan tentang masalah syarat didirikannya sholat Aid. Yang pertama tadi kita sebutkan sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua jumlahnya minimal tiga orang. Jumlah minimal untuk menunaikan sholat a'id ini adalah tiga orang. Kemudian yang ketiga disyaratkan tiga orang tersebut adalah orang-orang yang mustautin yaitu penduduk setempat bukan seorang musafir seandainya ada tiga orang musafir dalam sebuah perjalanan kemudian menemui hari raya di perjalanan tidak ada kecuali tiga orang tersebut maka mereka tidak melaksanakan sholat id karena syaratnya tidak terpenuhi dan kita tidak dinamakan dengan mustautin atau bapak-bapak sekalian jamaah umroh maka tidak dinamakan dengan mustautin mustautin penduduk setempat adalah orang-orang Madinah kalau mereka melakukan sholat id maka kita sholat id bersama mereka melaksanakan sholat hari raya bersama penduduk setempat adapun musafirun orang-orang yang musafir melakukan sholat id sendiri maka ini tidak terpenuhi syaratnya karena termasuk syarat didirikannya sholat id adalah harus mustautin <clears throat> yang melakukan adalah penduduk setempat. Adapun musafir maka mereka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat id tersebut apabila tidak ada kecuali mereka. Ini adalah tiga syarat untuk melaksanakan sholat id. Bagaimana cara melaksanakan sholat id ini? Yaitu sholat hari raya. Sholat hari raya ini jumlah rekatnya adalah dua Dan dilakukan sebelum khutbah Abdullah bin Umar mengatakan Kana Rasulullah SAW Wa Abu Bakar wa Umar Wa Uthman Yusalluna al-aidaini Qabla al-khutbah Dahulu Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar Dan juga Uthman Mereka melakukan solat dua hari raya sebelum khutbah. Hadis sini diwajibkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi mereka melakukan sholat hari raya terlebih dahulu Baru kemudian melakukan khutbah Adapun sholat Jumat Maka khutbah terlebih dahulu Kemudian baru menunaikan sholat dua rakaat Dalil bahasanya Salat id ini adalah dua rakaat Adalah sebuah hadis Anna Nabi SAW Salla yaumal fitr Rak'atain Dahulu Nabi SAW Salat pada hari raya idul fitri Dua rakaat Dan tidak disunahkan Kita melakukan salat Qobliyah Ataupun Ba'diyah Pada salat hari raya karena dalam hadis ini disebutkan lam yusalli qablaha wala ba'daha. Beliau salam tidak sholat sebelum sholat hari raya tersebut dan juga tidak setelahnya. Artinya tidak ada di sana qabliyah aid dan juga ba'diyah aid. Adapun orang yang sholat hari raya di masjid dan memasuki masjid sebelum dilaksanakannya sholat hari raya maka tetap disunahkan dia untuk melakukan tahiyatul masjid masuk ke dalam masjid kemudian dia melaksanakan tahiyatul masjid dan duduk menunggu sampai imam keluar dan ini adalah sholat tahiyatul masjid tidak kita namakan itu adalah qobliyah dari sholat ain. dia bertakbir takbiratul ihram kemudian setelah itu mengucapkan iftitah membaca doa iftitah kemudian setelah itu bertakbir enam kali baru setelah itu membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim membaca basmalah kemudian membaca Al-Fatihah ini dilakukan pada rakaat yang pertama. Bertakbir takbiratul haram. kemudian membaca iftitah, kemudian membaca takbir enam kali dan tidak ada zikir khusus di antara takbir-takbir tersebut. Kemudian membaca ta'awudz, membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi takbir yang dilakukan pada rakaat yang pertama adalah tujuh kali. Takbiratul ihram dengan enam takbir yang, di, yang dibaca setelah iftitah. Adapun rakaat yang kedua maka membaca takbir lima kali selain takbiratul intiqal. Pada rekat yang kedua Setelah kita bersujud Maka kita naik ke atas untuk berdiri Seraya mengucapkan takbir Dan takbir ini adalah takbir Al-intiqal Takbiratul intiqal Kita naik ke atas berdiri Kemudian membaca takbir lima kali Baru setelah itu membaca Al-Fatihah Jadi rekaat yang pertama tujuh kali Rekaat yang kedua Lima kali Di luar takbiratul intiqal Jadi semuanya ada dua belas Dari Amr bin As radhiyallahu anhu Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kabbara fa'idin Thintai asrata takbirah Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Dahulu Nabi SAW membaca takbir pada hari raya 12 takbir. 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan hukum membaca takbir ini yaitu 6 kali pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan juga lima kali pada rakaat yang kedua setelah takbiratul intiqal adalah sunnah hukumnya. Artinya kalau kita tidak membaca takbir tersebut maka tidak membatalkan sholat kita. Adapun takbiratul ihram maka ini adalah termasuk rukun. Termasuk rukun diantara rukun-rukun sholat dan takbiratul intiqal adalah termasuk kewajiban yang kalau ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan sholat yang kalau ditinggalkan tidak sengaja maka diganti dengan sujud sahwi jadi hukum dari membaca enam takbir setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama dan lima takbir setelah takbiratul intiqal pada rakaat yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dan disunahkan kita mengangkat tangan ketika membaca kedua belas takbir tersebut. Karena dulu Nabi Sallam beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika bertakbir. Apabila kita ragu dengan jumlah takbir, maka kita memilih yang yakin yaitu memilih jumlah yang lebih sedikit Apabila seseorang makmum Ketinggalan Dari sebagian takbir-takbir tersebut Maka tidak perlu dia mengulang sendiri Tadi kita sebutkan bahwasanya hukum Dari mengucap takbir tersebut adalah sunnah Yaitu dianjurkan dan bukan suatu yang yang wajib Dan imam membaca Al-Fatihah dan juga surat dengan mengeraskan suaranya. Sebagaimana kalau dia salat subuh, salat maghrib dan juga salat isya dengan mengeraskan suara. Pada rekat yang pertama disunahkan dia membaca sabih Isma Rabbikal Dan pada rekat yang kedua disunahkan dia membaca Hal Ata Hadithul Ghashiyah. Karena dahulu Nabi SAW pernah melakukannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan terkadang pada rakaat yang pertama beliau membaca surat Qaf. Dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Ya ketarabatis sa'atu wan al qamar. Kadang beliau membaca ini dan kadang beliau membaca itu dan sunnahnya seorang imam hendaknya bervariasi jadi terkadang pada sholat id dia membaca Sabihisma rabbikal ala dan juga hal ataka hadithul ghasyah dan pada kesempatan yang lain dia membaca qaf dan juga surat al-qamar dan hendaknya di sini dia memperhatikan keadaan karena surat qaf dan juga Al-Qamar ini adalah surat yang lebih panjang daripada Sabih Smarabikal Lala dan juga Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Apabila keadaan menuntut dia untuk memperpendek solat, maka adalah dia memilih yang pertama. Misalnya keadaan mau hujan, dikhawatirkan kaum muslimin kehujanan ketika melakukan solat, maka adalah dia memilih surat yang pendek tadi. Sabihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Artinya seandainya dia memilih surat yang lain selain surat-surat yang kita sebutkan tadi, maka solat hari raya tersebut hukumnya sah dan tidak membatalkan solatnya. Dan imam ketika berkhutbah khutbahnya dua kali yang diselingi dengan duduk. Seperti yang kalau dia lakukan ketika berkhutbah khutbah Jumat. Khutbah dua kali diselingi dengan duduk. Dan pada hari yang terakhir di bulan Ramadan pada malam hari raya maka disunahkan kaum muslimin untuk bertakbir. Karena Allah SWT berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun dan supaya kalian menyempurnakan iddah itu menyempurnakan bulan Ramadan walitukabbirullaha ala ma hadakum dan kemudian kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian oleh karena itu Rasulullah sallallahu dan juga para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertakbir dimulai ketika tenggelam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan sampai didirikannya salat Id. Dan lafadznya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Walillah alhamdulillah ini adalah lafad takbir yang dibaca ketika hari raya Dan pada hari itu Dianjurkan kita untuk menampakkan kegembiraan Dan kebahagiaan Dan telah datang dari beberapa sahabat bahwasanya mereka Saling mendoakan Antara satu dengan yang lain Dengan mengatakan Taqabbalallahu minna wa minkum Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan juga kalian. Oleh karena itu, dianjurkan kita untuk saling mengucapkan doa ini karena ini telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu Dan boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan selamat yang lain atau doa-doa yang lain. Seperti misalnya mengatakan Aidun Mubarak hari raya yang berbarokah atau selamat hari raya dan juga ucapan-ucapan yang lain yang menunjukkan tentang kegembiraan kita pada hari tersebut. Dan hendaknya kaum muslimin bergembira pada hari tersebut dan menjauhi perkara-perkara yang di, yang dilarang dan juga diharamkan baik ketika hari raya maupun pada hari-hari yang lain Seperti misalnya bersalaman Dengan selain mahram Ataupun perkara-perkara yang lain Yang dilarang di dalam agama Jadi kalau mau bersalaman Bersalaman dengan Sesama laki-laki Atau dengan wanita yang merupakan mahramnya Seperti ibunya Atau mahramnya yang lain maka ini diperbolehkan. Adapun bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka ini dilarang di dalam agama kita. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan fikih tentang berai raya ini. Seandainya ada pertanyaan dari hadirin, silahkan ditulis dengan kertas. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Tapi yang ada pertanyaan nanti langsung datang ke saya setelah kajian ini. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.